Kitabul Janaiz. Qala al-musannifu Kitabul Janaiz. Eh, penulis menyatakan mulakhas min kitab Ahkamil Janaiz lil Albani lil Albani bahwa Kitabul Janaiz yang saya tulis di dalam kitab Al-Wajiz ini merupakan ringkasan dari kitab Ahkamul Janaiz karya Syekh Al-Albani. penulis berkata waman hadarahul maut ومن حضره الموت من المسلمين barang siapa yang wafat di kalangan muslimin nudiba disunnahkan afan bukan Waman hadarahul maut barang siapa yang kematian itu hadir kepada salah seorang di kalangan muslimin berarti dia masih apa? Masih dalam keadaan sakaratul maut. Nudiba maka disunnahkan li ahlihi kepada keluarganya an yulaqinuhu asyhadah untuk menalkininya dengan syahadah yaitu ungkapan la ilaha illallah. Di barang siapa yang sedang sakaratul maut maka disunahkan bagi keluarga untuk menasihat me, me, membimbingnya untuk mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah. Dan sakaratul maut itu dialami oleh setiap orang. Dan sakit dirasakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman? Wajaat sakratul maut bil haqqi ah dzalika ma kunta lahu tahid dan datanglah sakaratul maut itu dengan hak itu adalah perkara yang tidak bisa kamu elakkan Rasul pun mengatakan ketika uh, apa namanya uh, sedang sedang itu sedang menjelang sakarat maut kan sadar gitu kan hilang kesadaran lalu terus seperti itu di pangkuan Aisyah apa kata Rasulullah la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat bahwa kematian itu ada sakaratnya dan setiap orang sakarat hatta Rasulullah SAW sehingga Aisyah mengatakan aku tidak pernah melihat seseorang yang merasa sakit seperti ketika Rasulullah merasa sakit mengalami sakaratul maut hatta Rasulullah pun sakit sakit kecuali ada satu orang saja yang tidak menyata, apa namanya satu kelompok manusia saja yang tidak merasakan sakitnya sakaratul maut kecuali seperti dicubit siapa mujahid orang yang meninggal di medan tempur sakaratul mautnya itu seperti dicubit mithlu alamil kursoh kata Nabi seperti sakitnya orang yang dicubit ataupun yang lainnya hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Kalau Rasulullah SAW pun sakit, bagaimana kita? Ya. Terus seperti domul kobri, himpitan alam kubur. Semua orang tuh merasakan. Makanya kata Rasulullah, apa yang artinya lau uh, Rasulullah bersabda lau naja ahadun min dhammatil qabri lanaja Sa'ad ibnu Mu'adz Seandainya seseorang itu bisa selamat dari himpitan kuburan, artinya nggak bakal digencet ke kuburan, niscaya Sa'ad bin Mu'ad akan selamat. Tapi Sa'ad bin Mu'ad tetap digencet. Padahal yang dengannya, dengan kematiannya itu arash Allah berguncang saking apa namanya ini adalah orang yang memang dimuliakan oleh Allah ketika wafatnya arah arwah itu goncang. saat bin Mu'adz ini. Tapi kata Rasulullah, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr lanaja Sa'ad bin Mu'adz." Seandainya seseorang itu bisa selamat dari himpitan kuburan, mesti mesti atau niscaya Sa'ad bin Mu'adz itu kan selamat. Jadi gencet orang itu ketika di digencet itu. Tapi kalau orang mumin digencet lepas begitu. Tapi kalau orang kafir digencet langsung sampai tulang belulangnya itu apa namanya bersilangan seperti itu. Demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan anak kecil, anak kecil Rasul pun bersabda, eh, "Lau naja ahadun min dhamatil qabri la naja sabiyyu. Seandainya seseorang itu bisa selamat dari himpitan himpitan kuburan ketika mas, matinya, saya anak kecil ini akan selamat. Tapi anak kecil pun sama, digencet di kuburnya. Tapi setelah gencet terlepas lagi seperti itu. Tapi Adapun orang-orang kafir atau al-fajir, orang-orang ahli maksiat dan yang lainnya tetap digencet di kuburan sampai hancur. Adapun orang ateis, ahli filsafat yang nggak percaya. Kata mereka, saya buka kuburan nah sama aja gitu. Maka janganlah kita menggambarkan alam kubur itu seperti alam dunia, nggak beda, ya beda. Kalaulah apa yang ada di kuburan itu akan bisa disaksikan oleh setiap orang, misalnya tidak akan ada orang yang kufur. Maka nggak disebut lagi dunia sebagai darul ibtila atau dunia sebagai tempat ujian. Makanya dirahasiakan oleh Allah. Walaupun sebagian orang ada yang menyaksikan, ada yang menyaksikan, ada. Seperti diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada sampai ada orang yang keluar dari kuburan dalam keadaan tersiksa. Ya, badannya rusak dan yang lainnya keluar saking gak kuatnya. Syekhul Islam menceritakan seperti itu dalam kitabnya Majmu Fatawa Kubra. Ada. Tapi tentunya tidak terjadi untuk setiap orang seperti itu. Taib. Jadi perkara yang pertama disunahkan oleh uh, disunahkan bagi keluarga ketika dia ada di sisi orang yang sedang sakaratul maut adalah mentalkininya dengan ucapan la ilaha illallah. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laqinu mautakum la ilaha illallah talkinilah orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian dengan la ilaha illallah Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Di kampung-kampung itu sering dirubah. Oh jangan, jangan la ilaha illallah katanya. Ganti dengan Allah, Allah. Kenapa? Karena khawatir kalau la ilaha illallah, la ilaha les. Jadi jadi ateis dong gitu. Maka kita jawab, mengatakan Allah Allah pun bahaya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda tidaklah ada seorang yang mati kecuali akan ada syaitan kan. Syaitan itu datang, datang syaitan itu. Ketika mati itu syaitan datang. Bahkan sangat antusias untuk datang orang yang sedang sakaratul maut. Kata kata raja syaitan dia bilang datangi itu karena kalau dia sudah nanti mati maka engkau tidak punya kesempatan lagi untuk menyesatkannya maka sangat antusiaslah Bahkan cerita Imam Ahmad ketika mati, ketika mati, beliau tidak sadarkan diri. Kata putranya Abdullah ibnu eh, Ahmad ibnu Hambal, beliau mengatakan ketika wafat bapakku, aku ada di sisinya. Lalu Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, la ba'du, la ba'du, la ba'du gitu kan. Tidak nanti saja, tidak nanti saja. Setelah sadar ditanya, Pak, kenapa gitu? Kata Imam Ahmad, tadi, tadi datang uh, syaitan kepadaku. Dia mengatakan, Ya Ahmad, Ibnu Hambal, fitnahlah aku. Nah, maksudnya, kenapa engkau menjauh dariku? Sementara aku bisa memfitnah atau menggoda banyak manusia, sementara kamu tidak. Fitnahlah aku, gitu. Ini syaitan ingin menyibukkan siapa? menyebutkan Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, la ba'tu, tidak nanti saja. Maksudnya, tidak aku sekarang sedang sibuk. Aku sekarang sedang sibuk, sibuk dalam keadaan apa? Dalam keadaan sakaratul maut. Maka perkataannya la ba'du. Ada juga diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi. Salah seorang guru Imam Al-Qurtubi. Ketika seseorang sedang menemaninya ya dan dia dalam keadaan sakaratul maut maka yang dalam keadaan sakaratul maut itu mengatakan la la padahal orang sedang mentalkini qul la ilaha illallah qul la ilaha illallah maka ya, si yang sedang sakaratul maut mengatakan la la gitu kan tidak tidak pas sadar ditanya Kenapa kamu tadi mengatakan la la? Padahal tadi aku sedang mentalkinimu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kata dia, tadi itu ada, ada syaitan di sebelah kanan, sebelah kiriku. Yang sebelah kanan bilang, ayo masuk agama Yahudi. Inilah agama yang hak. Maka aku jawab tidak. Sebelah kiriku bilang, ayo masuklah agama Nasrani. Karena ini adalah agama yang hak. Aku jawab tidak. Gitu. Ini menunjukkan bahwa syaitan sangat antusias gitu loh. Antusias untuk menggoda manusia ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Makanya uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina istaqamu" apa? "Alladzina istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan." Maka di antara kita bisa sabit, kuat, betul bertahan dari godaan syaitan dalam keadaan sakaratul maut adalah istiqomah. Hah? Alladzina istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Maka akan turun kepadanya para malaikat Allah takhafu wa la dengan mengatakan jangan kau takut, jangan kau sedih. Al-Imam Ibnu Kathir menjelaskan bahwa waktu atau saat turunnya malaikat itu dalam ayat ini adalah ket, pertama ketika sakaratul maut, yang kedua ketika dibangkitkan dari alam kubur. Ya. Makanya di antara di antara cara agar kita teguh ya dalam keadaan seperti itu adalah istiqomah. Istiqomah di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Yalaqinu mautakum la ilaha illallah Nasihatilah orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Jangan digantikan Allah, Allah jangan. Bahaya itu. Gimana kalau misalnya kata Allah, Allah pas setan menyatakan anak, anak, Allah, lalu dia menyatakan iya, udah mati dalam keadaan apa? Kufur. Bahaya itu. Bahaya. Udahlah kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah jangan suka dirubah-rubah. Rasul sudah menyatakan lakinu mautakum la ilaha illallah talkinilah atau bimbinglah orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Jangan dirubah. Ya, jangan dirubah ajaran Rasulullah dengan mengatakan rubah dengan Allah, Allah. Eh, dari mana ini ajarannya? Penulis mengatakan wa innama dan hanyalah amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabi memerintahkan sallallahu alaihi wasallam bitalqin untuk mentalkininya dengan la ilaha illallah rojaan dengan harapan an yakuna akhiru kalamil mayyit bahwasanya ucapan terakhir seorang mayit adalah la ilaha illallah. Jadi hikmahnya apa? Harapannya apa? Kenapa harus dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah? Karena diharapkan ucapan terakhir orang tersebut adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa'an Mu'ad ibn Jabal sementara diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dia masuk surga. Dan tidak ada man kana akhiru kalamihi Allah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya Allah, maka dia masuk surga. Enggak ada. Tapi la ilaha ilaha illallah. Nah inilah jadi apa namanya kalau kalau kita melihat kekeliruan yang ada di masyarakat seperti itu kita akan teringat tentang pentingnya manhaj bahwa agama itu betul-betul dalil gitu. Jangan dikira-kira gitu. Dikira-kira ah kira-kira ah takut nanti pas la ilaha illas gitu kan <laughs> mati berarti ateis itu kan. Itu kan dikira-kira gitu. Jadi agama itu agama kira-kira. Kalau ditanya, antum agamanya apa? Islam bukan, antum agama kira-kira gitu. Dikira-kira agama teh atau dengan perasaan nggak bisa. Agama itu jelas dalil. Makanya Sufyan ats mengatakan lau lau istata'ta an la tahuqqa ra'saka illa dalil faf'al. Seandainya engkau sanggup aulau syi'ta, seandainya kau mau atau sanggup bahwasanya engkau tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil lakukanlah maksudnya semestinya kita berlangkah dalam segala sesuatu itu dengan dalil hatta garuk kepala kalau kita sanggup betul-betul tidak menggaruk kecuali dengan dalil datangkan dalilnya gitu. tentang pentingnya hal itu faida kudia. kalau sudah mati wa aslama ruh ruhnya telah nyerah gitu kan karena kan e, seorang ma itu ya <clears throat> ketika wafat itu turunlah dari langit para malaikat dia akan turun dan diam sejauh pandangan si mayit jadi satu gergu ada satu regu malaikat setelah itu datang baru malaikat malaikat maut Datang malaikat maut di dekat kepalanya. Diminta ruhnya untuk keluar. Diminta ruhnya untuk keluar. Setelah keluar, ya barulah si pasukan atau si satu rugu itu mempersiapkan kain kafan dengan hanut. Hanut itu artinya minyak minyak yang disediakan untuk mayit. Kalau dia seorang mukmin, maka kain kafannya adalah kain kafan dari surga kalau dia seorang kafir, maka kain kafannya kain kafan dari neraka. Demikian pula hanut atau minyaknya itu kalau dia muslim minyak dari surga yang lebih wangi daripada minyak kasturi adapun kalau dia adalah seorang kafir maka minyak dari neraka yang bau busuk ya ketika sudah dibungkus dengan kain kafan maka dibawalah dia ke langit di langit pertama Ya, kalau dia seorang mukmin ditanya man hadza? Fulan ibnu fulan. Marhaban, gitu kan. Siapa ini fulan ibnu fulan? Selamat datang untuk ruh yang oh, wangi semerbak seperti atau melebihi wanginya minyak kasturi. Lalu dibukakanlah untuknya pintu langit yang pertama sampai ke pintu langit yang ketujuh dibawa oleh malaikat. Lalu kata Allah, Ah, tulislah catatan amal hambaku ini di Eliyin dan bawalah hambaku ini berkeliling dibawa keliling-keliling jalan-jalan rihlah adapun orang kafir ya ketika dibungkus baunya sampai atau orang fajir ahli maksiat sampai ke pintu langit yang pertama pintu langit yang pertama ah, siapakah roh yang bau ini maka dia adalah fulan ibnu fulan dia dibukakan pintu langit pertama akhirnya dilemparkan dari langit itu ke bumi jebluk sampai sampai ke ruhnya jadi ruh itu nanti diambil dulu diambil dulu lalu kembali lagi ke ke jasadnya demikian pula tadi ruh yang mukmin kan diajak keliling lagi lalu terus diantrin lagi ke jasadnya yang ada di bumi Demikian pula kalau orang kafir dilempar dari langit pertama ke ke bumi. dia nggak masuk ke pintu langit ke pertama juga enggak. Lalu kata Allah, tulislah catatan amal hambaku yang kafir ini atau yang fajir ini di sijin, yaitu bagian paling bawah dari bumi ini. Tahir. Ya kalau sudah sudah wafat, fa'alaihim idatu asya, maka mereka mesti melakukan beberapa perkara ini. Pertama dan kedua an yugmidu ainai wa yad'ulahu. Yang pertama adalah dalam mereka menutup mata atau kedua mata si mayit wa yad'ulahu dan berdoa untuknya. Ini yang pertama dan kedua. Tapi mungkin sampai di sini dulu ya, insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan. Ada pertanyaan? Iya. Iya. Iya. Berbarengan. Ketika itu pula setan itu datang. uh, <clears throat> jadi sakaratul maut itu sakar itu artinya apa? Mabuk. Sakaratul maut adalah mabuk karena kematian. Hmm. Keadaan seperti itu disebut juga dengan alih Alih Alihtidor dari kata hadoro. ayat ay hul maut. Kematian hadir kepadanya. Ya, ketika kematian hadir kepadanya, maka ketika itu pula dia akan merasakan sakaratul maut. Dan dalam dalam keadaan itu pula maka syaitan akan datang. Itu kan jiwa manusia itu nggak normal, ya. Dia nggak dia nggak bisa uh, memanage atau mengatur akal yang nggak bisa. Sehingga dengan dengan dengan otomatis kalau orang kafir atau orang fajir akan mengikuti perkataan orang yang membimbingnya. Apakah dia membimbing baik ataukah syaitan yang membimbingnya? Makanya ah, ini orang dalam keadaan seperti itu usahakan kita ada di, di, di sisinya ada di sisinya dan membimbingnya dengan kalimat tauhid. Jangan sampai kita di kedahuluan setan gitu. Jangan sampai kita kedahuluan apa? Kedahuluan sama setan. Karena syaitan itu sangat antusias dalam keadaan seperti itu. Ya ini sebagai usaha dari kita ya, sebagai orang yang hidup, sebagai ungkapan rasa kasih sayang kita kepada mayit. Karena mayit ya kalau sudah mati nggak bisa kembali lagi. Sekali lagi mending kita di dunia, kalaupun kita rugi satu triliun, kita bisa tata lagi ya kan perbaiki lagi tapi kalau sudah mati <clears throat> nggak ada kesempatan untuk kembali lagi makanya kalau berbicara tentang kematian sesungguhnya nggak ada nasihat yang paling paling mujarab daripada kematian nggak ada nggak ada <clears throat> makanya para ulama menyatakan man lam yakun <clears throat> apa namanya Idza lam yakunil maut mau'izatan li ahadin fala mau'izata ba'da dzalik. Seandainya kematian itu tidak bisa menjadi nasihat bagi seseorang, maka tidak akan ada nasihat setelah itu. Oleh karena itu Rasul menyatakan <clears throat> kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fasuruha fa innaha tudzakkirul maut. Karena kematian itu bisa eh, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian akan kematian. Kenapa? Karena kematian adalah sebaik-baiknya nasihat bagi seseorang. Ya. Tapi itu saja <clears throat> yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu